Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Kata beliau, halaman yang selanjutnya atau masih halaman yang kemarin, lanjutan ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah karena Lum'atul I'tiqad karyanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Naam. Wa tanazzaha 'anil sahibah wal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat nam yang tersucikan dari sahibah. Apa sahibah? Istri. Wal aulad dan anak-anak. Jadi Allah taala tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Paham ya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah taala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, enggak memiliki istri. Paham ya? Naam. Ini termasuk bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sempurna untuk Allah, tapi enggak sempurna untuk makhluk. Sekarang kalau makhluk misalkan taruhlah dia makhluk, nah barakallahu fikum, bisa dikatakan kalau enggak punya anak, enggak punya istri belum sempurna. Kan itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala justru sempurna. Karena Allah taala enggak butuh pada makhluk-makhluknya. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Habibullah taala tanazzaha 'anil sahibah. Allah taala tersucikan dari sahibah. Was sahibah hiya zaujah. Sahibah itu adalah istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari istri. Enggak ada. Tanazzaha yakni taqaddasa subhanahu wa taala mensucikan. Allah taala itu suci 'anil zaujah dari istri. Wal aulad li dan juga suci dari anak-anak. Kenapa? Karena Allah taala enggak butuh eh, Allah Taala enggak butuh an khalqih dari makhluknya. Justru makhluk itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yahtaj zawja wal aulad illa al-makhluq lidhafi. Ini. Dikarenakan enggak ada yang butuh kepada istri, enggak ada yang butuh kepada anak kecuali makhluk yang apa? Kecuali makhluk dikarenakan lemahnya makhluk tersebut. Kita butuh anak. Paham ya? Butuh istri karena kita lemah. Manusia yang lemah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa hajat wa hajatuhu ila man yu'inuh dan juga makhluk itu butuh kepada orang yang membantunya. Coba kalau kita hidup sendirian, eh, bisa nggak kira-kira hidup sendirian? Eh, kita semuanya pasti nggak bisa, karena apa? Membutuhkan orang lain. Antum ke toko membeli barang, ada orang lain di situ, ada orang lain apa atau ngambil sendiri? Orang lain kan? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, menunjukkan lemahnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? akadun. ahadun. Nah, katakanlah Dialah Allah zat yang maha tunggal. Ikhwani fi din azza wa jalla berikutnya. Fallahu jalla wa ala ghaniyun an khalqihi laisa bihaja ila zaujah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada istri, wala inal walad, tidak butuh kepada anak, wali annal walada juz'un minal walid, dikarenakan anak itu bagian dari orang tuanya. Coba antum sekarang Ahmad, kalau seandainya antum nggak ada orang tua misalkan ya, nggak ada bapak, nggak ada ibu, kira-kira ada nggak antum ini? Secara globalnya nggak ada. Paham ya? Nah, adapun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan demikian memang ada. Cuman secara normal besarnya, garis besarnya, globalnya nggak ada. Pasti ada orang tua, ada ibu, ada bapak. Paham ya? Nah, adapun salah satu makhluk yang Allah taala muliakan Nabi Adam alaihissalam memang nggak ada bapak dan ibunya itu. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa illa secara global keumuman manusia yang sempurna itu butuh kepada anak, butuh kepada istri. Wallahu jalla wa ala la syabiha lahu wa la niddalahu wa la kuf'alahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupainya, yang setanding dengannya, yang sepadan dengannya. Fahuwa ghaniyun an khalqih. Maka dia Allah taala zat yang maha tidak butuh dari makhluknya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya kan? Wahai segenap manusia kalian semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang fuqara, yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, eh? jangan songka kekayaan yang antum miliki itu belum ada seberapa. Eh? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu masih sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu kita nah, berpikir kembali dan juga merenungi kembali bahwasanya kita ada makhluk-makhluk Allah taala yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Mahum ayo na'am. Kita lihat lagi. Wa aidan huwa la syabih min khalqihi. Seperti itu pula Allah taala juga zat yang tidak ada dari kalangan makhluknya menyerupainya. Ingat-ingat. Keserupaan secara total Hakikat dan juga nama enggak ada. Kalau nama mungkin. Ingat-ingat kemarin kaidahnya ya. Kalau nama mungkin enggak Iqbal? Mungkin. Sama namanya itu mungkin, tapi hakikatnya tetap tetap berbeda. Tewa. coba sebutkan kaidahnya untuk mengingat kembali saja antum. Kaidahnya kemarin apa? Naam. Eh, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Jadi perlu direnungi baik-baik itu ya untuk bantah orang-orang al-musyabbihah. Allah musta'an. Mattakhadallahu min walad. Allah taala tidak pernah menjadikan seorang anak. Allah jalla wa ala lam yalid wa lam yulad. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan Eh, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayatin katsiratin. Dan yang seperti ini di ayat yang sangat banyak sekali. Nazzaha nafsna <clears throat> nazzaha nafsahu 'anil walad 'anil walad raddan ala ladzina wasafuhu bi anna lahu walad. Allah telah mensucikan dirinya dari anak. Bayangkan Allah telah mensucikan dirinya dari anak. Peng pengecualian di sini atau istilahnya peniadaan di sini ini menyelisih kaidah. Karena kaidah asalnya dalam asma wa sifat, kalau menetapkan itu secara rinci, tapi kalau meniadakan sifat yang kurang bagi Allah taala secara global. Tapi di sini rinci Lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Rinci enggak? Rinci. Kenapa kalau dirinci? Dalam rangka membantah orang-orang yang menuduh Allah taala punya anak. Ya enggak? Nah barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Naam. Itu enggak dibenarkan ya? Enggak dibenarkan. Naam. Kemudian bagaimana kaidah yang benar kemarin? Kaidah yang benar itu isbatun mufassal, nafyun mujmal. Kalau menetapkan nama dirinci, samiun, basirun, alimun, qadirun. Rinci enggak? Rinci. Tapi kalau meniadakan sifat yang kurang, mujmal global. Laisa kamitsli syai' global enggak? Global laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dirinci ketika menetapkan. Tapi kalau di sini perhatikan baik-baik ya. Kalau di sini lam nyarit walam nyulat meniadakan sifat kurang tapi dirinci. Jawabannya kenapa? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak gitu aja. Nah. Kan nasara alladzina qalu al-masih ibnullah. Seperti orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa itu adalah adalah anak Allah wal yahud alladziina qalu Uzair Allah. dan orang-orang Yahud yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Allah musta'an. Naam, apa ayatnya itu? Wa qalatil yahudu wa qalatil yahudu Uzair Allah. wa qalatil nasara al-masih Allah. Itu ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Gitu ya. Nah, artinya apa? Berkata orang-orang Yahud Uzair itu anaknya Allah. Uzair itu kata orang Yahud anaknya Allah. Paham ya? Kemudian orang-orang Nasara mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala zalika qauluhum bi afwahim. Itu sekedar ucapan mereka. Itu sekedar ucapan mereka ya, yang ditimbulkan oleh mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Menandingi menyaingi ucapan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah musta'an. Jadi enggak benar ya. Wa ka ahlil jahiliyah minal musyrikin alladziina yaqulun al malaikah banatullah ini kurang ajar ini. Seperti orang-orang jahiliyah terdahulu dari kalangan musyrikin mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah katanya. Lah mereka sendiri enggak senang kalau punya anak perempuan. Wajahnya menghitam. Ya enggak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu musfadda wa huwa Apabila salah satu di antara mereka dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, wajahnya langsung merah menghitam. Mana dia enggak suka. Paham ya? Kenapa enggak suka? Perempuan itu kalau misalkan dapat harta jatahnya sedikit, enggak bisa diajak perang, lemah fisiknya, enggak suka mereka. Paham ya? Seperti itu. Tapi mereka mensifati ya, Allah telah punya anak perempuan, bayangkan. Kurang ajar enggak? Sangat-sangat kurang ajar. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Kok bisa mengatakan malaikat itu adalah ciptaan eh, Allah Subhanahu wa taala sebagai anak perempuan Allah? Ditantang oleh Allah taala khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Allah musta'an. Kita lihat Allah Jalla wa ala munazzahun. Allah Subhanahu wa taala disucikan. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Disutikan bagaimana mungkin Allah taala punya anak sedangkan Allah taala tidak punya istri? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa ada laki-laki melahirkan anak? Ada enggak atau enggak? Kita katakan enggak ada secara nah barakallahu fikum garis normalnya enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu, enggak ada. Jadi ini bantahan yang sangat kuat sekali barakallahu fikum. nah kita akhir yang bawah itu, fa huwa munazzahun 'an dzalik. Allah taala disucikan Makna sahibah yakni zaujah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Makna sahibah apa tadi? Zaujah istri. Allah Taala sucikan dari istri, disucikan dari anak. Nah, barakallahu fikum. Ayo, nah. Perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi. Wa inna ma hadza laikun bil makhluqin. Bahwasanya namanya istri itu sangat layak untuk para makhluknya. Makhluk kita semuanya butuh. Manusia butuh. Nah, humul ladzina yahtajuna ila taz ila Tazawud, mereka-mereka itulah manusia makhluk yang mereka itu butuh kepada apa? Tazawud saling menikah, ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Wa yahtajuna ila dzurriyyah wal aulad yang mereka semuanya butuh keturunan, butuh anak. Amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyyun an khalqih. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaihi. Sedangkan makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu takhadar rahman walada. Nah, mereka mengatakan Allah taala itu menjadikan anak katanya. Punya anak kata mereka. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kau telah mendatangkan sesuatu yang dusta, sesuatu yang dibikin-bikin, bohong. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda syahidnya mana syahidnya syahidnya pertama mereka menuduh Allah taala punya anak dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada sangat tidak layak Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Nah, fikum dan nanti semuanya akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua makhluknya menghambakan diri. Paham ya? Tentunya orang-orang yang beriman, bahkan semuanya pun juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun nggak bisa apa-apa. Nah, mereka semuanya mendapatkan hukuman. Nah, Kemudian mereka semuanya akan datang hari kiamat farda, sendiri-sendiri, enggak ada yang berduaan sama bapaknya gitu. Eh? sama adiknya. Yuk kita berduaan enggak ada sendiri-sendiri. Ya enggak? yaumanya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kita lihat yang terakhir, kulluhum abiduhu, laisa minhum ahadun waladunillah Mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjadi anak Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqulul kafirun, sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang kafir, wadzalun minal yahud wan nasara wal musyrikin dan sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang sesat dari kalangan Yahud wan Nasara wal musyrikin. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.